Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'audhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Dan memuji kepada Allah SWT Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan tiga rukun Islam yang pertama. Pertemuan yang pertama adalah tentang rukun yang pertama dari rukun Islam yaitu syahadatain. Kemudian pertemuan yang kedua kita lanjutkan dengan rukun Islam yang kedua yaitu sholat lima waktu. Dan yang ketiga adalah tentang zakat dan ini sudah kita sampaikan Pada pertemuan yang telah lalu Hari ini Kita akan membicarakan tentang Rukun Islam yang keempat Yaitu tentang puasa Di bulan Ramadan Tentang puasa Di bulan Ramadan Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Asyam secara bahasa adalah al-imsak yaitu menahan. Adapun secara istilah syariat kita maka yang dimaksud dengan asyam adalah menahan diri dari makanan, dari minuman dan dari hal-hal yang membatalkan puasa kita dari semenjak terbit fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita dari terbit fajar yang kedua yaitu waktu subuh sampai tenggelamnya matahari dengan niat beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian asyam baik secara bahasa maupun secara istilah syariat. Dan puasa ini adalah rukun Islam yang keempat. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar anhu ma, bunyal islamu ala khamsin syahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah wa shaumi Ramadan wa hajji Baitillahil Haram. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah dan syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis salah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat wa ita'i zakah, kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajji baitillahil haram, kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan adalah termasuk amalan yang paling penting di dalam agama kita Karena syariat telah memasukkan puasa di bulan Ramadan ini Di dalam rukun-rukun Islam Dan kita tahu makna rukun Rukun adalah sesuatu yang paling penting Di dalam sesuatu Atau pondasi Dan puasa Ramadan ini atau kewajiban berpuasa di bulan Ramadan telah mengalami tiga fase. Telah mengalami tiga fase. Ketika awal diwajibkan puasa Ramadan atau awal disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, maka kaum muslimin dahulu diberikan pilihan Pilihan yang pertama Berpuasa Atau kalau tidak berpuasa Maka membayar fidyah Jadi awal disyariat, disyariatkannya Puasa di bulan Ramadan Kaum muslimin diberikan dua pilihan Pilihan yang pertama adalah Berpuasa di siang hari Atau kalau tidak mau berpuasa Maka diharuskan untuk membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin dari setiap satu hari yang dia tinggalkan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa ayyaman ma'dudat pada hari-hari yang terhitung yang tertentu maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia bepergian sehingga dia berbuka puasa fa'iddatun min ayyamin ukhar maka mengganti pada hari-hari yang lain kemudian Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan puasa tetapi dia tidak mau berpuasa, fidyatun ta'amu miskin. Maka dia wajib untuk membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin. Siapa? mereka yang meninggalkan puasa padahal dia mampu. Kata Allah, fidyatun ta'amu miskin. Maka dia wajib untuk membayar fidyah dengan memberi makan orang yang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, Maka barang siapa yang bertatawu' dengan sebuah kebaikan artinya melaksanakan sesuatu yang sunnah fahuwa khairullah maka yang demikian itu lebih baik baginya artinya orang yang berpuasa itu lebih baik wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui kapan ini di awal disyariatkannya puasa di mana saat itu puasa Ramadan belum sebagai sebuah kewajiban. Tapi seseorang diberikan pilihan berpuasa Ramadan atau memberi makan orang miskin. Ini adalah fase yang pertama disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa menjadi sebuah kewajiban Allah mengatakan setelah ayat ini Syahrul Ramadhan alladhi unjila al Qur'an Hudal linnasi wa bayinati minal huda wal furqan Faman syahida minkumus syahra fal yasum Maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadhan Fal yasum maka adalah dia berpuasa Dari sini puasa Ramadhan menjadi sebuah kewajiban Tidak ada pilihan yang lain kecuali dengan berpuasa Ramadan Tapi di dalam fase ini ada syariat, ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidur kemudian masuk waktu maghrib maka dia tidak boleh berbuka puasa. Pada fase yang kedua ini barang siapa yang masuk waktu maghrib dalam keadaan tidur maka dia tidak boleh berbuka puasa sampai berbuka pada hari berikutnya. Artinya dia harus melanjutkan puasanya pada sampai pada hari berikutnya. Kalau pada hari berikutnya ketiduran dan masuk waktu maghrib, maka dia juga tetap diharuskan untuk melanjutkan puasanya. Sampai sebagian sahabat saat itu pingsan Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan hukum ini dan masuk pada fase yang ketiga yaitu puasa yang kita jalani sekarang ini. Puasa yang penuh dengan kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai seandainya seseorang masuk maghrib dalam keadaan tidur pun maka diperkenankan dia untuk berbuka puasa. Ini adalah tiga marhalah atau tiga tingkatan Tiga fase dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan Dan puasa di bulan Ramadan ini Diwajibkan pertama kali pada tahun 2 Hijriah Pada tahun 2 Hijriah Itu tahun kedua Sejak hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ini dan beliau sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau telah berpuasa selama sembilan kali. Telah berpuasa sembilan kali. Itu menemui bulan Ramadan dan dalam keadaan berpuasa selama sembilan kali. Yaitu tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan ke-10 Jadi terakhir kali beliau berpuasa Adalah pada tahun ke-10 Hijriah Pada tahun ke-11 Beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal Artinya sebelum Ramadan Jadi beliau SAW Telah melaksanakan puasa Ramadan selama 9 kali Karena puasa Ramadan ini Diwajibkan pada tahun 2 Hijriah dan hukumnya wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalimat kutiba itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya adalah diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam berarti telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dan puasa ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW alaihi "Man sama Ramadan imanan w'ahtisaban, ihtisaban, lahu ma taqaddama min dambih Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena iman Dan juga mengharap pahala dari Allah SWT Maka diampuni dosanya Ma taqaddama min dambih Dosanya yang sudah lalu Dosanya yang sudah pernah dia kerjakan Akan diampuni oleh Allah SWT Apabila dia berpuasa di bulan Ramadan Karena iman yaitu percaya bahwasanya puasa ini disyariatkan. Wahtisaban dan juga dia berpuasa karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebiasaan atau merasa malu atau karena ikut-ikutan tapi dia berpuasa ihtisaban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu subhanallah dan kita melaksanakan puasa ini maksimal 29 kali atau 30 kali oleh karena itu kalau ada seseorang keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT ini sungguh sangat tercela. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima an fi rajulin adraka syahra ramadhan thumma salaka Walam lam yaghfar lah sungguh tercela seseorang yang menemui bulan Ramadhan, kemudian bulan bulan ramadhan tersebut habis dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW ragima anfi rajulin ragima anfu rajulin sungguh terhina seseorang di mana dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini dengan melaksanakan puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain tapi selesai bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan puasa adalah yang tersebut di dalam sebuah hadis Asyamu junnah Puasa itu adalah tameng Perisai Artinya tameng Dari perbuatan-perbuatan yang tercela Dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan Perbuatan-perbuatan yang sia-sia idza kana yaumu sawmi ahadikum Fala yarfuz Wala yajhal Oleh karena itu kalau salah seorang di antara kalian berpuasa maka janganlah dia berbuat maksiat wala yajhal dan jangan dia menjahili orang lain dan makna menjahili orang lain di sini banyak menjahili dengan lisan menjahili dengan perbuatan di dalam riwayat yang lain wala yaskhab janganlah dia berteriak keras ketika dalam keadaan berpuasa Wa in mru'un qatalahu aw syatamah falyaqul inni sha'im marratain. Kalau misalnya dia sudah berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, ternyata ada orang lain yang berusaha untuk menyakiti dia atau mencela dia maka adalah dia mengatakan inni saim inni saim sungguhnya aku dalam keadaan berpuasa aku dalam keadaan berpuasa menahan diri tidak mena, tidak membalas celaan dengan celaan. Makanya dinamakan asya mujunnah. Puasa itu adalah junnah tameng. Sebagai perisai untuk kita dari perbuatan maksiat dan juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kemudian beliau mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi lakhalufu fami sa'im atyabu indallah min min rihil misk demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi kasturi Kemudian beliau mengatakan yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan makanan dan juga minuman karena aku. Yaitu karena Allah ta'ala. Wa ana ajzi bihi dan akulah yang akan membalasnya wal hasanatu bi asyri amsalih. dan kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang beberapa keutamaan berpuasa dan puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah yang banyak memiliki faedah-faedah yang banyak di antaranya bahwasanya puasa ini melatih kita untuk bersabar Bersabar di atas ketaatan Bersabar di atas musibah Dan bersabar Untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT Kita dilatih dalam puasa ini Untuk melakukan kesabaran terhadap tiga perkara Yang pertama berpuasa eh, Bersabar di atas ketaatan Kemudian yang kedua bersabar di atas musibah atau takdir. Yang ketiga adalah bersabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam, di dalam puasa ini kita dilatih untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bagaimana besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kecukupan baik makanan, minuman. Sementara banyak orang lain yang mereka kekurangan. Di antara hikmahnya adalah melatih kita untuk menahan syahwat. Menahan syahwat kita padahal pada asalnya syahwat ini diperbolehkan. Tapi karena kita berpuasa Maka kita meninggalkannya karena Allah SWT Itu adalah beberapa hikmah disyaratkannya berpuasa Dan di sana masih banyak Hikmah-hikmah yang lain Yang kita tahu maupun yang tidak kita tahu Siapa yang wajib untuk berpuasa Tidak semua orang Wajib berpuasa yang wajib berpuasa adalah orang-orang yang terpenuhi di dalamnya lima atau enam syarat. Yang pertama adalah orang Islam. Orang yang kafir maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seandainya dia berpuasa, maka puasa yang dia lakukan adalah batil. Tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidak menerima kecuali dari orang yang sudah masuk Islam. Kalau dia ingin berpuasa, maka dia bersyahadat terlebih dahulu. Syarat yang kedua adalah sudah dewasa. Seorang anak kecil maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Artinya kecil dan belum dewasa tidak diwajibkan untuk berpuasa namun dia dilatih untuk berpuasa dan membiasakan diri berpuasa yaitu ketika dia sudah berumur tujuh tahun diperintah dinasihati untuk berpuasa baik dia melaksanakan atau tidak yang penting sudah diperintah ketika sudah berumur sepuluh tahun maka diperintah dan kalau tidak melaksanakan boleh dipukul dengan syarat pukulannya tidak menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat dan umur umur mereka sudah tujuh tahun. Dan pukullah mereka apabila mereka sudah berumur sepuluh tahun. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang anak mulai diperintah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama semenjak tujuh tahun. Entah itu dia melaksanakan atau tidak. Dan kalau sudah berumur sepuluh tahun, maka diperbolehkan seorang wali, seorang tua untuk memukul anak tersebut dengan syarat pukulannya tidak menyakitkan. Pukulannya ringan dan tidak menyakitkan. Dan juga tidak boleh memukul bagian wajah. Karena Rasulullah SAW melarang yang demikian. Dan ciri kedewasaan ini ada tiga. Yang pertama adalah sudah berumur 15 tahun. Atau yang kedua Sudah keluar air mani Baik dalam keadaan bangun Maupun dalam keadaan tidur Meskipun dia belum berumur 15 tahun Tapi kalau sudah keluar air mani Maka berarti sudah dianggap dewasa Artinya sudah diwajibkan Sholat, diwajibkan berpuasa Atau yang ketiga Sudah keluar bulu kemaluan. Meskipun dia belum berumur 15 tahun ataupun belum keluar air mani. Tapi kalau sudah keluar bulu kemaluan, berarti dia sudah dianggap dewasa. Untuk anak perempuan, maka ditambah satu ciri yaitu sudah datang darah haid. Kalau sudah haid meskipun belum berumur 15 tahun belum keluar air mani, belum tumbuh bulu kemaluan, maka anak wanita tersebut sudah dianggap dewasa, wajib baginya untuk melaksanakan sholat lima waktu dan wajib baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Yang ketiga, syarat wajib berpuasa ini adalah berakal. Seorang muslim yang dewasa kalau dia tidak memiliki akal Seperti orang yang gila Maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa Karena yang namanya puasa Butuh niat Dan ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak memiliki akal Rasulullah SAW bersabda Rufi al-qalamu an thalathah Pena itu diangkat dari tiga golongan Di antaranya anis sabi hatta yahtalim dari seorang anak kecil sampai dia dewasa kemudian yang kedua wa anil majnun hatta yaqil dan diangkat pena itu dari orang yang gila sampai dia berakal kembali ini menunjukkan bahwa syarat wajib berpuasa diantaranya adalah berakal Orang yang tidak berakal Maka tidak diwajibkan dia berpuasa Kemudian yang selanjutnya Di antara syarat wajib berpuasa Adalah memiliki al-qudrah Yaitu memiliki kemampuan Orang yang tidak mampu berpuasa Maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan orang yang tidak mampu ini terbagi menjadi dua. Ada orang yang tidak mampu sementara. Tidak mampu berpuasa sementara. Seperti orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Atau seorang yang musafir, orang yang bepergian yang kelelahan ketika dia ber, ketika dia bepergian sehingga tidak mampu berpuasa. Makanya ini adalah termasuk ketidakmampuan yang sementara yang masih diharapkan nanti dia mampu di kemudian hari. Maka orang yang tidak mampu berpuasa dengan ketidakmampuan sementara diwajibkan dia untuk mengkodok diwajibkan dia untuk mengqadha yaitu mengganti puasanya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW bersabda, inna Allah wada'a 'anil musafiri as-shauma wa shatr as salah Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dari orang yang musafir yaitu orang yang bepergian berpuasa dan juga separuh dari sholat Berpuasa ini gugur kewajibannya bagi orang yang musafir Orang yang bepergian Demikian pula separuh dari sholat Oleh karena itu orang yang musafir Boleh dia mengkosor sholat-sholat yang empat rakaat Menjadi dua rekaat Karena memang sudah digugurkan kewajibannya Kemudian beliau sallallahu alaihi mengatakan wa anil hamili wal murdi' Demikian pula Allah SWT telah menggugurkan kewajiban berpuasa dari orang atau seorang wanita yang hamil dan juga seorang wanita yang menyusui. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah hadisnya hasan Sohih Menunjukkan kepada kita Bahasanya seorang wanita yang hamil yang tidak mampu untuk berpuasa, demikian pula seorang wanita yang menyusui yang tidak mampu berpuasa, maka dia boleh meninggalkan puasa dan berkewajiban untuk menggantinya. Karena ini adalah uzur yang sementara ketidakmampuan yang sementara. Demikian pula orang-orang yang musafir, orang-orang yang bepergian. Kewajiban bagi mereka adalah mengganti hari-hari yang dia tinggalkan dengan berpuasa di hari-hari yang lain di selain bulan Ramadan. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar maka barang siapa ya, di antara kalian yang sakit dan juga bepergian fa'iddatum min ayyamin ukhar maka dia wajib untuk mengganti pada hari-hari yang lain fa'iddatun min ayyamin ukhar kemudian yang kedua atau jenis yang kedua dari ketidakmampuan adalah ketidakmampuan yang selama-lamanya. Ketidakmampuan yang selama-lamanya. Artinya bukan sementara. Contohnya seperti orang yang sudah tua rentah. Baik laki-laki maupun wanita. Dia sudah tidak mampu berpuasa baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Demikian pula orang yang sakit keras dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit keras dan tidak diharapkan kesembuhannya. Berarti ini adalah uzur dan ketidakmampuan yang selama-lamanya. Orang yang seperti ini maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa tetapi mengganti dengan membayar fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin setiap satu hari yang dia tinggalkan memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan berapa ukurannya setengah sok yaitu kurang lebih satu setengah kilo beras satu setengah kilo beras untuk satu orang miskin. Kalau kalau 30 hari berarti kita membayar 30 dikali satu setengah kilo beras, yaitu 45 kilo diberikan kepada orang-orang miskin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu kemudian dia tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah memberi makan orang yang miskin. Ayat ini kata Abdullah bin Abbas Laisat bin mansukhah Ayat ini tidak mansuh Tidak dihapus Ayat ini adalah bagi seorang asy-syekhul kabir, seorang laki-laki yang sudah tua, wal mar'atul kabirah dan seorang wanita yang sudah tua, la yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulli yawmin kulli yawmin miskina. Ini adalah bagi orang yang sudah tua, bagi laki-laki maupun wanita dan dia tidak mampu untuk berpuasa maka dia memberi makan setiap satu satu hari yang dia tinggalkan satu orang miskin. Dalam sebuah riwayat yang lain, la yurakhasu fi hadha la yurakhasu fi hadha illa lilladzi la yutiqu asyam au maridun la yushfa. Keringanan ini yaitu membayar fidyah memberi makan satu orang miskin setiap satu hari yang ditinggalkan ini tidak diberikan keringanannya kecuali bagi orang yang memang benar-benar tidak mampu berpuasa dan juga bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya tidak mungkin dia berpuasa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan maka kewajibannya adalah membayar fidyah itu memberi makan Satu orang miskin Satu setengah kilo beras Dari setiap satu hari yang dia tinggalkan Di antara syarat wajib siam Syarat wajib berpuasa Adalah dia dalam keadaan mukim Dalam keadaan bermukim Adapun orang yang safar Maka dia mendapatkan keringanan Untuk tidak berpuasa Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dia bepergian kemudian dia berbuka puasa maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang dia dalam keadaan safar apakah dia berpuasa atau tidak maka beliau mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir kalau kamu mau silahkan kamu berpuasa dan kalau kamu mau maka silahkan kamu tidak berpuasa artinya orang yang berpuasa boleh memilih orang yang bepergian boleh memilih berpuasa atau tidak Sebagian ulama memperinci Mana yang lebih afdol bagi orang yang bepergian Orang yang musafir Berpuasa atau tidak Mereka mengatakan Kalau ketika dia bepergian Dia merasa berat berpuasa Susah untuk berpuasa Maka dalam keadaan seperti ini Yang afdol bagi dia Adalah berbuka kalau dia merasa berat Berpuasa ketika bepergian Yang afdal Yang lebih utama adalah dia berpuasa Makanya beliau SAW pernah mengatakan Laisa minal birri As-siyamu fis safar Bukan termasuk kebaikan Berpuasa Ketika dalam keadaan bepergian Bukan termasuk kebaikan kata beliau berpuasa dalam keadaan bepergian. Maksudnya adalah ketika puasa itu berat bagi seorang yang bepergian. Adapun ketika berpuasa ini ringan dan tidak berat bagi orang yang musafir seperti misalnya bepergian dengan pesawat atau dengan mobil yang fasilitasnya mendukung sehingga dia tidak merasa berat untuk berpuasa ketika musafir maka yang afdal bagi dia adalah berpuasa yang lebih utama adalah berpuasa dalilnya karena dulu Rasulullah SAW ketika beliau bepergian ke Mekah untuk membuka kota Mekah maka di dalam dalam perjalanan beliau beberapa hari yang pertama beliau berpuasa. Rasulullah SAW beberapa hari dalam safar beliau dalam bepergian beliau menuju ke kota Mekah, beliau dalam keadaan berpuasa. Dan beliau baru berbuka, baru tidak berpuasa ketika beliau mendekati kota Mekah. Karena dikhawatirkan akan terjadi peperangan. Kemudian beliau berbuka puasa Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan bahasa yang afdal bagi orang yang musafir yang bepergian kalau dia merasa mampu untuk berpuasa merasa ringan dan tidak berat maka yang afdal adalah berpuasa kemudian yang selanjutnya di antara syarat wajib berpuasa adalah tidak ada penghalang di antaranya adalah haid dan juga nifas yang merupakan kekhususan bagi wanita. Meskipun terpenuhi syarat-syarat di atas, Islam, balik, berakal, mampu dalam keadaan mukim. Tapi kalau dia datang haid atau nifas, maka tidak boleh dia berpuasa. Bahkan diharamkan dia berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa idha hadats lam tusalli wa tasum?" Bukankah seorang wanita itu apabila dia haid maka dia tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Menunjukkan bahasanya haid dan juga nifas ini adalah penghalang wajibnya seseorang berpuasa. Masuk kita kepada poin yang selanjutnya yaitu tentang rukun-rukun berpuasa. Itu amalan yang harus kita kerjakan ketika dalam keadaan berpuasa dan jumlahnya cuma ada dua hanya ada dua yang pertama adalah niat orang yang seharian menahan lapar menahan dari makan dan juga minum tetapi kalau dia tidak niat untuk berpuasa maka puasanya tidak sah Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu bin niyat Sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Termasuk diantaranya puasa. Orang yang mengamalkan amalan puasa sementara dia tidak niat berpuasa, maka puasanya tidak tidak diterima dan tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi siyama qabla al-fajr, fala siyamalah." Barang siapa yang tidak niat berpuasa sebelum subuh, sebelum fajar, maka dia tidak punya puasa. Artinya puasanya tidak diterima. Barang siapa yang tidak niat puasa sebelum subuh, sebelum fajar, maka puasanya tidak diterima. Ini menunjukkan bahwasanya di antara rukun puasa adalah niat sebelum subuh. Artinya sebelum waktu fajar Kita sudah harus niat Mungkin setelah isya Atau pertengahan malam Atau sepertiga malam yang terakhir Atau sebelum subuh Yang penting kita sudah niat Di dalam hati kita Berniat, berkehendak untuk berpuasa Maka ini sudah dinamakan niat Dan yang namanya niat Bukan yang dilafatkan tapi yang namanya niat adalah apa yang ada di dalam hati kita Kehendak kita Azam kita untuk melakukan puasa Itulah yang dinamakan dengan niat Dan para ulama Berbeda pendapat Apakah seseorang Diwajibkan untuk berniat setiap hari Ataukah cukup di awal bulan Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan cukup seseorang memiliki niat untuk berpuasa satu bulan di awal bulan Ramadan. Tapi yang afdal, yang lebih utama adalah memperbaharui niatnya setiap hari. Tapi seandainya seseorang mencukupkan niatnya di awal Ramadan karena setiap orang Islam yang muslim maupun muslimah ketika Ramadan datang itu niatnya ingin berpuasa sebulan penuh ingin berpuasa sebulan penuh. Ini sebenarnya sudah cukup menurut sebagian ulama. Niat yang dia lakukan di awal bulan untuk berpuasa sebulan penuh selama 29 hari atau 30 hari ini sudah cukup. Dan jumhur mayoritas ulama mengatakan diharuskan untuk memperbaharui niat setiap harinya. Oleh karena itu kita katakan yang afdal dan yang lebih utama adalah kita memperbaharui niat kita setiap harinya. Ketika di malam hari kita, niat, kita niatkan dalam hati kita kita akan berpuasa di esok hari. Ini adalah untuk puasa wajib. Seperti puasa Ramadan, puasa nadar. Maka ini diharuskan berniat sebelum waktu subuh. Adapun puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis Puasa tiga hari setiap bulan Puasa Dawud Atau puasa sunnah-sunnah yang lain Maka ini tidak disyaratkan Harus niat sebelum subuh Apabila seseorang masuk di waktu pagi Dan dia tidak makan Dari sejak subuh sampai jam 8 tidak makan kemudian dia niat dari jam 8 untuk puasa Senin maka puasanya sah karena ini adalah puasa sunnah saja tidak diharuskan untuk berniat sebelum waktu subuh dalilnya apa? dahulu Rasulullah SAW pernah mendatangi istrinya setelah waktu pagi yaitu setelah subuh kemudian bertanya apakah kalian memiliki makanan? Kalau mereka mengatakan tidak memiliki makanan, boleh mengatakan idan ana saim. Kalau begitu, aku berpuasa. Setelah waktu subuh. Ini menunjukkan bahasanya untuk puasa sunnah maka diperbolehkan kita niat meskipun setelah subuh. Adapun puasa yang wajib seperti puasa Ramadan diharuskan niat sebelum waktu subuh. Kemudian yang kedua, di antara rukun puasa adalah menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai tenggelam matahari. Menahan makan, menahan minum, menahan syahwat dan menahan dari perkara-perkara yang membatalkan dari waktu subuh sampai tenggelam matahari. Yang pertama niat, yang kedua menahan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ila lail. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian Sampai jelas bagi kalian Benang yang putih Dari benang yang hitam Dari waktu subuh Maksudnya adalah sampai jelas kepada kalian Warna putih dari siang hari Dan juga warna hitam dari malam hari Artinya sampai jelas kepada kalian waktu fajar Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian waktu fajar Wakulu wasrobu thumma atimmu siyama ilal Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Maksudnya adalah sampai tenggelamnya matahari. Ini menunjukkan bahasanya rukun puasa di antaranya adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan dalam waktu yang sudah ditentukan yaitu dari subuh sampai tenggelam matahari. Masuk kita kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa di antaranya yang pertama adalah makan dan juga minum. Dalilnya jelas, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas kepada kalian datangnya waktu fajar. Artinya kalau sudah datang waktu fajar Berarti kita tidak boleh makan, tidak boleh minum Kalau kita sengaja Batal puasanya Tapi kalau kita lupa Atau kita tidak tahu Maka kita tidak batal puasanya Rasulullah SAW mengatakan Man nasya Wahuwa sa'im Fa'akala wa syarib falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu Barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan berpuasa kemudian dia makan dan minum maka adalah dia sempurnakan puasanya karena sesungguhnya dia telah diberi makan oleh Allah Swt dan juga telah diberi minum menunjukkan bahwasanya orang yang lupa dalam keadaan berpuasa dan dia makan dan juga minum maka tidak batal puasanya dan silahkan dia menyempurnakan puasanya. Yang kedua, di antara hal yang membatalkan puasa adalah mendatangi istri. Orang yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa dan dia tahu hukumnya dan tidak lupa maka batal puasanya. dan dia berdosa. Kemudian yang ketiga, diharuskan dia untuk mengganti puasa tersebut. Kemudian yang keempat, diharuskan dia untuk membayar kafarah. Tebusan yang pertama, diharuskan dia untuk membebaskan seorang budak. Kalau tidak ada maka diharuskan untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Dua bulan berturut-turut. Maksudnya di sini adalah bulan Qamariyah, bulan Hijriah, Dan tidak boleh putus. Kalau hampir dua bulan, kemudian dia tidak berpuasa, maka ini batal dan harus diulang kembali dari awal. Karena syaratnya adalah dua bulan berturut-turut Jadi kalau tidak mampu membebaskan budak Maka diberi pilihan yang kedua Berpuasa dua bulan berturut-turut Kalau tidak mampu Karena sakit misalnya Maka diharuskan dia untuk memberi makan 60 orang miskin dan satu orang miskin adalah satu setengah kilo beras. Jadi kalau 60 maka 60 dikali 1,5 kilo yaitu 75 kilo beras. Ini kapan? Kalau tidak mampu membebaskan budak dan juga tidak mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau dia mampu berpuasa maka tidak boleh mengambil pilihan yang ketiga. Kalau dia mampu untuk membebaskan budak tidak boleh mengambil pilihan yang kedua. Jadi fidyah ini berurutan membebaskan budak Kalau tidak mampu maka berpuasa Dua bulan Kalau tidak mampu maka baru memberi makan 60 orang miskin Oleh karena itu harus hati-hati Dan jangan kita Bermudah-mudah dalam perkara ini Karena hukumannya berat Konsekuensinya berat Di samping batal puasanya Berdosa Dan juga diharuskan mengkodok kita juga diharuskan untuk membayar kafarah ini. Kemudian yang selanjutnya, di antara hal yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani. Baik dengan cara onani ataupun dengan cara yang lain. Seperti misalnya dengan bercumbu, bersentuhan, mencium dan sengaja untuk mengeluarkan air mani meskipun tanpa mendatangi istri maka ini juga membatalkan puasa dalilnya adalah firman Allah dalam sebuah diskusi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri dia meninggalkan makanannya dan juga minumannya dan juga syahwatnya menunjukkan bahasanya mengeluarkan air mani dengan cara-cara di atas adalah membatalkan puasa bedanya tidak ada kafarah Tidak ada kafarahnya Tidak ada tebusannya Jadi tidak diwajibkan untuk Membebaskan budak Atau berpuasa dua bulan berturut-turut Ataupun memberi makan 60 orang miskin Jadi ini yaitu kafarah ini Dikhususkan bagi orang yang Berjima atau mendatang istri di siang hari di bulan Ramadan Kemudian yang selanjutnya, di antara hal yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan darah dari tubuh dengan berbekam atau dengan alfas atau dengan donor darah. Mengeluarkan darah dari tubuh ini membatalkan puasa. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Aftarul hajimu wal mahjum." batalah orang yang berbekam dan orang yang membekam. Batalah orang yang membekam dan orang yang dibekam. Dua-duanya batal. Orang yang dibekam karena keluar darahnya sehingga ini membuat lemah badannya. Adapun orang yang membekam maka menjadi batal karena dia menghirup atau menghisap darah yang kemungkinan besar darah ini masuk ke dalam kerongkongannya dan masuk ke dalam lambungnya. Ini apabila dia membekamnya dengan cara menghisap dengan mulut. Tapi kalau membekamnya dengan alat canggih dan modern di zaman sekarang tanpa harus menghisap dengan mulut, maka orang yang membekam tidak batal ataupun ada pun orang yang dibekam maka batal. Demikian pula al-fasd. ini adalah mengeluarkan darah dengan cara memecah urat. Salah satu urat apabila dipecah, maka akan keluar darahnya dengan deras. Maka ini juga membatalkan puasa. Demikian pula donor darah. Kemudian yang selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahu alqai, falaysa alaihi qada. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi." Barang siapa yang terpaksa untuk memuntah artinya tanpa kehendak dia untuk muntah, maka dia tidak berkewajiban untuk mengqadha. Dan barang siapa yang sengaja untuk muntah, maka dia wajib untuk mengkodok sengaja untuk muntah misalnya dengan memasukkan jari ke dalam mulutnya atau sengaja melihat sesuatu yang menjijikkan biar dia bisa muntah atau membayangkan sesuatu yang menjijikkan artinya dia sengaja untuk mengeluarkan sesuatu dari perutnya baik banyak maupun sedikit baik berupa lendir maupun darah ataupun makanan maka itu semuanya membatalkan puasa tapi kalau dia muntah tanpa sengaja, dia sudah tahan dan tetap muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Ini adalah beberapa hal yang membatalkan puasa. Di antara perkara yang disunahkan ketika kita berpuasa Di antara beberapa hal yang disunahkan, yang dianjurkan Ketika kita berpuasa Yang pertama adalah sahur sahur ini adalah perkara yang disunahkan, dianjurkan ketika kita berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Fa inna fis suhuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkahnya. Di dalam sahur itu ada berkahnya. Apa berkahnya? Di antara berkahnya adalah seseorang lebih kuat dalam berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang makan sahur maka dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Dan sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antara berkahnya, orang yang sahur menjelang waktu subuh maka insya Allah dia tidak akan ketinggalan untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Adapun orang yang tidak sahur, maka dikhawatirkan dia kebablasan tidak melakukan sholat subuh atau sholat subuh telat. Ini adalah beberapa berkah, beberapa berkah orang yang melakukan sahur. Sahurlah kalian karena sesungguhnya sahur di dalamnya ada berkahnya dan cukup atau dinamakan dengan sahur apabila seseorang memakan atau meminum meskipun dengan sedikit meminum seteguk air atau memakan sepotong roti atau sesuap nasi maka ini sudah dinamakan dengan sahur artinya sudah mendapatkan keutamaan sahur dan disunahkan dalam bersahur kita mengakhirkan sahur kita mengakhirkan sahur kita Artinya menjelang waktu sholat subuh 10 menit sebelum subuh 5 menit sebelum subuh Yang jelas disunahkan untuk Mengakhirkan sahur kita Seorang sahabat menceritakan bahwasanya antara sahurnya Dengan adzan subuh Itu kurang lebih 50 ayat Artinya membaca 50 ayat Artinya waktu yang singkat Menunjukkan bahasanya sunnahnya adalah mengakhirkan Waktu sahur sampai menjelang subuh Bukan jam 12, jam 1, jam 11 Jadi sunnahnya adalah mengakhirkan waktu sahur Yang selanjutnya Disunahkan ketika berpuasa Kita memperbanyak amal soleh Di antaranya adalah membaca Al-Quran karena bulan Ramadhan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran Dan Rasulullah SAW Dahulu Didatangi oleh Malaikat Jibril Dan bersama-sama memuroja Al-Quran Di dalam bulan Ramadhan. Jadi bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran Kemudian disunahkan kita memperbanyak Sodaqah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan Dan beliau lebih dermawan Ketika datang bulan Ramadhan. Bahkan diceritakan di situ Seperti angin yang berhembus Artinya mudah sekali beliau memberikan sedekah, memberikan infak ketika di bulan Ramadhan. Di antara amal soleh yang disunahkan dikerjakan di bulan Ramadhan adalah sholat tarawih Man qama Ramadan imanan ihtisaban Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan Yaitu sholat tarawih Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu Di antara yang disunahkan adalah berdoa ketika kita berpuasa karena Rasulullah SAW mengatakan Thalathu da'awatin La turat Ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT Di antaranya adalah Da'watus sa'im Yaitu doanya orang yang berpuasa Dan setelah kita berpuasa dari subuh Sampai sore Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT Mintalah kepada Allah Kebaikan akhirat Masuk di dalam surga selamatan dan neraka Meminta petunjuk Hidayah kepada jalan yang lurus Untuk diri kita Untuk keluarga kita Untuk orang-orang yang kita cintai Karena ini adalah termasuk doa yang mustajab Doa orang yang berpuasa Adalah doa yang mustajab Ini adalah beberapa amalan yang disunahkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan atau ketika kita berpuasa. Disunahkan kita untuk iftar atau berbuka puasa yang lebih afdal adalah menggunakan kurma yang mudah atau dinamakan dengan rutab. Rasulullah SAW bersabda, eh, seorang sahabat mengatakan, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat Qabla ayyusalli Dahulu Rasulullah SAW kalau berbuka Beliau menggunakan rutab Itu korma yang masih muda Yang kita lihat ada di depan kita Ini dinamakan dengan rutab Beliau memakan atau iftar dengan menggunakan rutab Berbuka puasa dengan menggunakan rutab fa'illam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, apa yang boleh makan? Boleh memakan kurma. Fa illam takun kalau misalnya tidak ada kurma, hasa hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan menggunakan air. Berbuka menggunakan air. Ini menunjukkan bahasa sunnahnya kita berbuka dengan rutab kalau tidak ada maka dengan kurma yang kering, kalau tidak ada maka dengan air. Kalau tidak ada maka dengan apa yang dimudahkan. Kemudian disunahkan kita untuk memberi buka puasa kepada orang lain. Memberikan buka puasa kepada orang lain yang berpuasa. Karena pahalanya besar. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saim syai'an Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahalanya dan tidak dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Jadi kalau kita memberi makan, membuka, memberikan buka puasa kepada satu orang, kita akan mendapatkan pahala kita pahala berpuasa dan juga kita akan mendapatkan pahala dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Dia juga tetap mendapatkan pahala dan kita juga diberikan pahalanya. Kalau dua tambah banyak, kalau tiga tambah banyak. Makanya yang kita lihat di sini di kota Madinah ini penduduk Madinah mereka saling berlomba untuk memberikan iftar saim memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa karena mereka tahu tentang pahala yang Allah berikan bagi orang yang memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan mereka bukan hanya berinfak di sini, mereka mengirim uang yang tidak sedikit ke negara-negara Islam yang lain untuk memberikan buka puasa bagi orang-orang Islam yang ada di sana. Di antara amalan yang disunahkan dikerjakan di bulan puasa ini adalah melakukan umrah. Karena Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan ini sejajar atau setimpal pahalanya dengan haji. Melakukan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti kalau kita hajian. Dan haji yang mabrur Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, laisa lahu thawabun illal jannah. Tidak ada balasan baginya kecuali surga saja. Ini adalah pahala bagi orang yang melakukan haji. Dan orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan seperti orang yang melakukan haji. Dalam riwayat yang lain seperti kalau haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan ketika kita iftar Berbuka puasa Untuk membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Zahabat dhama'u Wabatallatil uruku Wathabatal ajru insyaAllah Zahabat dhama'u Wabatallatil uruku Wathabatal ajru insyaAllah Ini zikir Disunahkan untuk dibaca ketika kita iftar ketika kita sedang berbuka puasa dan pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang selanjutnya perkara yang dibolehkan ketika ber, berpuasa. Di antaranya adalah mencicipi makanan. Kalau memang diperlukan seperti ibu-ibu atau saudara-saudari yang memasak di belakang kemudian ingin mencicipi apakah sudah pas rasanya atau belum maka diperbolehkan dengan syarat tidak memasukkan ke dalam kerongkongannya tidak memasukkan ke dalam lambungnya jadi dicicipi di ujung lidahnya setelah itu dilepeh atau dibuang dan diperbolehkan untuk mandi seperti misalnya di daerah Saudi ini di musim panas seperti ini mungkin kita butuh untuk mandi supaya lebih segar. Maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan kita untuk membersihkan gigi kita. Bersiwak atau sikat gigi. Karena dulu Rasulullah SAW melakukan siwak atau membersihkan giginya sampai ketika beliau dalam keadaan berpuasa. Diperbolehkan kita berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung kita ketika kita berwudu dengan syarat tidak boleh terlalu dalam. Artinya kalau kita berkumur-kumur sekedarnya saja, tidak terlalu dalam dan seandainya kita beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung juga tidak terlalu dalam. Rasulullah SAW mengatakan wabalik fil istinsyak malam takun saiman. Hendaklah engkau sungguh-sungguh di dalam beristinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung selama kamu tidak berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya kita berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya adalah tentang cara mengkodok. Sebelum saya menyelesaikan satu poin yang terakhirnya atau dua, Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian dari hadirin. silakan ditulis dengan pertanyaan, ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Bagi yang tidak memiliki kertas bisa mengambil kertas di depan. Yang selanjutnya adalah tentang mengkodok puasa yang kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan beberapa hari di bulan Ramadan, kita tidak berpuasa, maka kita diharuskan untuk mengkodoknya dan diafdalkan, diutamakan bersegera bersegera untuk mengkodok puasa yang kita tinggalkan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari mungkin kita sakit, mungkin kita sibuk sehingga kita tidak bisa mengkodok puasa kemudian disunahkan, dianjurkan untuk berurutan. Kalau kita punya utang lima hari, maka dikodok dan ditunaikan selama lima hari berturut-turut. Dan tidak boleh kita menunda-nunda mengkodok puasa ini sampai pada Ramadan tahun berikutnya. Harus kita tunaikan, harus kita kodok sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang kecuali ada udur mungkin karena kita sakit nggak sembuh-sembuh atau mungkin ada safar bepergian sehingga tidak sempat kita untuk mengkodok puasa sampai datang bulan Ramadan berikutnya kalau ada udur tidak masalah artinya ada alasan yang kuat ada alasan yang dibenarkan maka dia mengkodok puasanya setelah Ramadan bulan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Tapi kalau tidak ada udur, artinya dia malas dan menunda-nunda sampai akhirnya datang bulan Ramadan. Dan dia belum mengkodok puasanya atau sebagian dari puasanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia tetap diwajibkan untuk mengkodok setelah bulan Ramadan dan diharuskan untuk membayar fidyah. Yaitu memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan atau satu hari yang menjadi kewajiban dia untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir tentang masalah hadis-hadis yang tersebar di bulan Ramadan ini dan dia adalah hadis yang tidak sahih yang tidak sahih dari Rasulullah SAW di antaranya adalah hadis sumu tasihhu berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Ini hadis ini tidak sahih. Hadisnya adalah hadis yang doif, hadis yang lemah. Dan kita tidak mengingkari bahasanya puasa ini secara kesehatan adalah menyehatkan. Akan tapi kalau kita mengatakan ini ada hadisnya, maka ini tidak benar. Karena hadis sumu tasihhu berpuasalah kalian maka kalian akan sehat ini adalah hadis yang doif. Kemudian selanjutnya di antara hadis yang doif adalah doa sebelum kita berbuka. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Maka ini adalah hadis yang doif Bahkan doif yang jeddan, yaitu doif yang sangat. Jadi zikir yang disunahkan yang sahih yang tadi kita sebutkan Zahabat dhamau wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ini hadis ini sahih dari Rasulullah SAW di antara hadis yang doif adalah hadis yang berbunyi wa naumuhu ibadah bahwasanya orang yang berpuasa tidurnya itu adalah ibadah tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah ini adalah hadis yang doif bahkan ulama mengatakan doif jiddan yaitu hadis yang sangat lemah sekali Oleh karena tidak bisa kita jadikan Pegangan Dan tidak boleh kita katakan itu adalah hadis Yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan demikian Kita sudah menyelesaikan eh, Hal-hal uh, yang berkaitan dengan Rukun Islam yang keempat Yaitu puasa Ramadan Dan kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah SWT menerima puasa kita semua dan memberikan pahala kepada kita dengan sebesar-besar pahala. Dan insya Allah besok hari kita akan menyelesaikan rukun Islam ini dengan menerangkan tentang al-hajj yaitu ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Tapi kalau tidak ada pertanyaan dengan tertulis yang mau bertanya secara lisan bisa langsung mendatangi saya di depan. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh